saja. Misalnya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah anna Asma binta Abi Bakrin radhiyallahu anhu, Sayyidah Asma binti Abi Bakir dakhalat ala Rasulillah. Masuk ke tempatnya Rasulullah. Wa alaiha thiyabun riqaq. Mengenakan baju yang tipis. fa'arada anha. Kemudian Nabi Muhammad berpaling dari Asma. Asma adalah saudarinya Sayyidah Aisyah. Jadi iparnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah adalah istrinya Rasulullah. Jadi Rasulullah dengan Asma adalah bukan apa-apa. Ipar saja. Yeah. Artinya Asma wajib menutup auratnya. Yeah. Ya. Asma masuk ke rumahnya Sayyidah Aisyah itu dalam keadaan pakai baju yang Tipis. kurang sempurna. Hmm Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata sesungguhnya perempuan itu idza balaghat al-mahidah kalau sudah usia haid, maksudnya sudah balik, lam yasluh ayyura minha tidak boleh terlihat dari perempuan tersebut ila hadza." Kemudian hadza itu apa? Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada wajah wa ila wajhihi wa kaffaihi. Jadi Nabi Muhammad mengisyaratkan kecuali kalau sudah perempuan gede seperti kamu Asma, di depan laki-laki tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, wajah dan telapak tangan ini ini adalah riwayat ya. Adapun nanti ulama hadis melemahkan ini ya makanya karena hadis ini memang diperselisihkan yang melemahkan ini tetap mengambil yang mewajibkan. Jadi ini perbedaan. Jadi harus difahami hal-hal yang semacam ini. Ya. Dan ulama-ulama dalam hal ini hadis ini ada sebagian mengatakan hadis ini sahih, ada mengatakan hadis ini adalah dhaif, ada yang kedhaifannya bermacam-macam karena mursal eh, mursalannya seperti ini yang tidak tidak ada pendukungnya. Ya. Banyak jadi Ibnu Hajar al uh, uh, Bahkan Ibnu Hajar uh, Al-Asqalani uh, mengomentari dalam hadis ini bukan mengomentari, mendatangkan beberapa orang yang melemahkan hadis ini tapi sekaligus beliau mengisyaratkan bahwa ada sebagian ulama hadis yang mengatakan hadis ini adalah adalah benar. Jadi ini hadis saja kayak. Kemudian ada hadis lain lagi yang dipakai oleh orang yang mengatakan cadar itu sunnah ya. ya. Ada seorang uh, perempuan Diriwatkan dari Sahal bin Sa'ad, "Annam ra'atan ja'at ila Rasulillah." Seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu li ahaba laki nafsi, laka nafsi." Jitu li laka nafsi. Aku datang untuk menghibahkan dirimu kepadaku ya Rasulullah. Meng menghibahkan diriku kepadamu ya Rasulullah. Fanadhara ilaiha. Kemudian Rasulullah melihat kepada wanita tersebut. Wasa'idan nadharu ilaiha. Wasawwabahu. Jadi Nabi Muhammad melihat ini, diperhatikan dari atas ke bawah begitu. Tsumma ta'ta'a ra'sahu kemudian Nabi Muhammad menunduk. Falamma ra'at al-mar'atu annahu lam yaksid fiha syai'an jalasat. Setelah wanita itu yang menghibahkan dirinya ini ada disebutkan dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an dalam ayat hijab ya, masalah ayat seorang perempuan eh, eh, eh, mukminah itu in wahabat nafsaha itu, iya. seorang perempuan yang menghibahkan dirinya itu ada. Akhirnya wanita itu setelah sadar bahasanya kelihatannya Rasulullah tidak tidak minat, akhirnya duduk. Nah ini bagaimana Rasulullah melihat wajahnya, kelihatan di sini. Nah ini, jadi ini menunjukkan bahasanya diperhatikan oleh Rasulullah untuk untuk ini. Tapi sebagian ulama mengatakan hijab wajib apa? Ini kan dalam irama meminang kan itu. Jadi hmm. semuanya semuanya ada hujah. Makanya kami ingin meredam itu jangan sampai ada kesombongan yang pakai cadar ya. <laughs> ini ini anak yang ini anak ini hujah dan di, di, diambil oleh para ulama. Kemudian bahkan dalam riwayat lain eh, eh, eh, ada riwayat-riwayat lain. Ini hadisnya ini adalah sahih. Imam Nawawi juga menjelaskan dalam syarah Muslim bahkan menjelaskan maknanya bahwasanya di situ memang Rasulullah melihat wajahnya. Nah. Kemudian ada lagi riwayat dari Rasulullah SAW dikatakan dari Jabir bin Abdullah. Nah. Sahihtu ma Rasulullah salat yaumul Aid. Kami melakukan salat pada hari Aid. Aid, hari raya bisa sholat di qabla khutbah. Biasa Nabi Muhammad melakukan sholat sebelum khutbah. Bihoiri adzan wal iqamah, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Tuma kemudian Nabi Muhammad berdiri mutafakian ala Bilal, nyandar ya, ke Bilal begitu. Fa amara bi taqallah berkhutbah bertakwa kepada Allah wa hatta ala taatihi mengajak orang untuk taat wa wa'adun nasa memberikan nasihat kepada orang-orang wa dzakarahum dan mengingatkan mereka. Tuma madha kemudian berlalulah khutbahnya hatta ataya hatta ada an-nisa'u. Kemudian ada datang datang rombongan perempuan. Fama'adahunna wa dakarahunna. Kemudian Nabi Muhammad mengingatkan wanita-wanita. Faqala tasaddaqna hai para wanita, senanglah engkau bersedekah. Fa inna aktsarakunna hatabu jahannam. Sebab banyak dari wanita-wanita itu jadi kayu bakarnya neraka jahannam. Faqalat imra'atun min sattatin nisa'. Ada perempuan di tengah-tengah ini. Ada rombongan perempuan, ya. ada wanita di tengah-tengahnya. Safa'ul qaddaini ada hitamnya di wajah, di pipinya itu. Ada pipinya itu ada garis hitam begitu. Nah, faqalat dan berkata, "Ya lima ya Rasulullah, kenapa kok seperti itu ya Rasulullah?" Qala li kunna sebab kalian itu tuktirna syikata banyak ngeluh, wa takfurnal ashiro, enggak pernah syukur dengan suamimu, keluargamu. Nah, dan Faqala kemudian perawinya mengatakan faja'alahunna kemudian wanita-wanita itu yatasaddaqna pada berebut untuk bersedekah ya min hila khulyihinna daripada perhiasannya dilemparkan situ pada hiasan kalungnya yang ininya. Apa yang diambil oleh para ulama? Waktu ada perempuan itu ngomong kelihatan hitam di pipinya pakai cadar atau tidak di sini ya kan? Iya. Kalau pakai cadar kan tidak terlihat hitam pipinya. Ulama itu hebat. Jadi <laughs> jadi jangan soklah lebih pintar dari mereka. Jadi dari hadis begitu oh, ada perempuan. Mestinya Rasul ngomong, "Bu, besok pakai cadar loh ya kan begitu." <laughs> Sebab takhir takhir bayar waktil hajat tidak boleh menunda keterangan selagi itu wajib, nggak boleh bagi Rasulullah. Ternyata dibiarkan perempuan ini. Ini adalah riwayat-riwayat tentang tentang masalah ah, ini dikeluarkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Ah, imam riwayat dari Imam Muslim, Imam Nasai, Badarimi, Ahmad, Ahmad, Ahmad, Imam Bayhaki. Dan ini masalah hadis dan masih banyak kalau kita hadirkan riwayat-riwayat itu. Hadis yang keempat barangkali ini Mohon tahu kita perlu berapa hadis ya. Hadis yang keempat dari Fatimah binti Qais ya. Anna Amr ibn Hafs anna, um, anna Amr ibn Hafs talaqaha al-battata. Ada suaminya telah mencerainya ya. Ah telah mencerainya dan suaminya dalam keadaan habib gaib tidak ada fajr adalah Rasulullah saw kemudian datang kepada Rasulullah saw fadakar wasallam kemudian bercerita kepada Rasulullah kalau suaminya uh, menceraikan intakil ila ummi syuraik pergilah kepada ummi fakul tu sa'afal baik ya Rasulullah aku akan melaksanakan Wakala la taf'ali Jangan kau lakukan kalau begitu. Inna umma syurek imra'atun kathiratu divan. Ummu syurek banyak taman, tamunya. Fa inni akrahu ayyasku takhimaruka au yang fit thawbu ansa keika. fayaral qawmu minka ma takrahina. Aku tidak ingin kalau ternyata jatuh kerudungmu, kemudian betismu terlihat. Tapi intakil ila bin ammiki, eh, ammiki, tapi pindahlah kamu ke rumah anak pamanmu. Abdullah bin Umi Maktum al-A'ma yang buta. Ya. Ya. <clears throat> Innaki idza wada'ti himaraki lam yaraki. Sehingga kalau kamu tidak pakai kerudungmu dia tidak melihat. Nah, di sini khimar ini adalah bagian uh, kepalanya. Hmm. Jadi di depan orang buta kepalanya. Dari mana ulama memahami ini? Jadi di sini adalah Nabi Muhammad tidak mengatakan wajahmu yang harus kau tutup, tapi khimar sama betis, kan begitu ya? Mm-hmm. Jadi apa khimar itu penutup kepalanya sama betis. Takut tutup kepalamu yang jatuh, bukan nikopmu, bukan cadarmu yang terlihat. Mm-hmm. Tidak. Khawatir di situ banyak tamu, khawatir nanti kamu kebuka kepalamu sehingga dilihat oleh orang-orang atau betismu tersingkap. Paling enak kamu kepada Ibnu Ummi Maktum, itu sepupumu tapi dia akan buta. Yeah. Iya. Jadi nanti kalau saat-saat kamu boleh membuka kerudungmu kata dia tidak melihat. Jadi adalah salah satu hujah yang dipakai oleh mereka. Apapun bentuknya hujah biarpun sebanyak ini yang kami sebutkan tadi, itu masih kalah dengan hujahnya orang nah ini yang mengatakan wajib bercadar ya. Riwayat dari Abdullah ibn Ma'ab Abbas juga. Hah? Bahwasanya ada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atan nisaa yauma id datang nisa pada hari raya faqala lahum Faqala lahum kemudian Nabi Muhammad berkata kepada mereka bercerita tentang ada fawa'adahunna kemudian Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada mereka wa amarahunna bisadaqati merintahkan sedekah ini kan sudah tadi ya mirip ya hadisnya yeah. cuman ini hmm. periwayatan hmm. lain jadi menunjukkan bahwasanya Abdullah ibnu Abbas juga meriwayatkan hadis yang rupa serupa waktu hari raya Idul Fitri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata apa um, melihat seorang perempuan yang terlihat wajahnya dan masih banyak. Kemudian juga eh, waktu Nabi Muhammad sallallahu eh, kemudian ada hujah yang lain akan tapi tidak langsung dari nasnya hmm. adalah waktu haji bahwasanya di haji itu sendiri ternyata wanita tidak boleh menutup wajahnya ya yeah. tidak boleh menutup wajahnya tidak boleh menempelkan kain di wajahnya kalaupun harus ditutup adalah harus ada jarak hmm. sehingga yeah. banyak orang tidak pakai tutup. Ini menunjukkan bahwasanya kalau memang itu adalah kewajiban yang karena banyak hal karena membahayakan tentang tentang akhlak dan sebagainya iya, iya. tentunya iya. biarpun di dalam haji tetap wajib ditutup. Tutup. Karena buktinya di dalam haji tidak wajib ditutup bagi orang yang mengatakan sunnah itu menunjukkan bahasanya menutup wajah itu hanya kesunahan saja. Yeah. Baik kita tidak akan panjang sudah karena waktu ya. Yeah. Jadi sudah cukup insyaallah Allah hujah yang semacam ini yeah. Iya. uh, eh, uh, tentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW bahwasanya pendapat yang mengatakan bahwa menggunakan cadar itu adalah sunnah mereka juga punya hujah-hujah. Tetapi lagi kami kembalikan bahwa kalau kita baca yang mengatakan wajibnya, hujannya lebih banyak. Sehingga karena lebih banyak dan juga lebih jelas kami tidak perlu menyebut ya. menyebutkannya. Ya. Coba kita sebutkannya agar tidak terjadi hilaf tajam. Ya. Jadi sebagian orang yang berkisi keras dengan cadarnya seolah-olah sudah uh baik <laughs> masya Allah. Ini juga tidak dibenarkan. Maka an ini ada ya, ya, nasihat secara umum. Baik sudah jelas ya. perbedaan masalah cadar adalah antara wajib dan sunnah. dan sunnah. Oh. Jadi kalau ada orang mengatakan cadar adalah bukan agama, itu adalah orang yang bodoh, jelas itu. <laughs> Jadi jelas cadar adalah sunnah. Yang pakai cadar, alhamdulillah. Kalau ada wanita solehah, solehah, pinter-pinter, cadar dan tidak pakai cadar, tentu yang pakai cadar lebih, lebih baik, bagus. Ya, tidak, tidak bisa dipungkiri. Sekarang permasalahannya adalah adab lah ini. Tadi kita sebutkan keinsyafan, iya. keinsyafan memahami ilmu. Jadi lihat cadar adalah kewajiban zahir, tapi ada kewajiban batin untuk memuliakan orang lain. Jangan sampai Anda pakai cadar ternyata di hati Anda setiap melihat orang lain merendahkan. Kasihan benar itu kiai istrinya tidak pakai cadar. <laughs> Ah, kadang-kadang kemana-mana yang diurusi cadar saja. Padahal hal lain yang perlu diperhatikan. Jangan berzina, jangan menggunjing, jangan ini. Sehingga sibuk dengan urusan cadar. <laughs> Nah, ini musibah. Nah, Memang harus, tapi kalau ada orang pakai cadar, Jadi orang cadar yang merendahkan orang yang tidak pakai cadar, rendah orang pakai cadar itu. Lebih rendah lagi sudah tidak pakai cadar, merendahkan yang pakai cadar. <laughs> Ini harus imbang dong. Kalau Anda tidak bisa pakai cadar, minta kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan untuk pakai cadar. Atau Anda doakan orang yang pakai cadar karena dia mengambil sesuatu yang berat. Itu adalah kemuliaan. Jangan gara-gara yang pakai cadar sebagian yang pakai cadar akidahnya sesat suka mengkafir-kafirkan gara-gara itu Anda iya. marah dengan orang pakai cadar. Ini juga musibah. Orang pakai cadar kemuliaan. Lihat ini agama harus adil loh ya. Iya. Mohon maaf Islam indah. Jangan sampai Anda itu merendahkan uh, uh, sunnah Nabi Muhammad SAW gara-gara kebencian Anda kepada kelompok. Mohon maaf, orang pakai jenggot adalah Nabi Muhammad pakai jenggot mulia. Iya. Kalau ada orang pakai celana tinggi, itu adalah kebaikan. Makanya kalau memang ada orang pakai celana tinggi gantung, kemudian pakai jenggot, kok dia suka mencaci maki? Itu yang salah mencaci makinya, bukan, bukan jenggotnya. Jangan dicaci jenggot, si jenggot, si celana gantung. Hati-hati. Itu iya. sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau ada orang pakai jenggot, bagus itu. ya. Kalau ada orang pakai celananya tinggi, bagus. Ini adalah kemuliaan. Karena ya. hal ini masalah khilaf antara makro dengan haram. ya. Jadi yang pakai tinggi lebih bagus daripada yang tiga daripada hmm. yang celananya Panjang. sampai ke bawah mata kaki. Hmm. Tapi makanya jangan merendahkan syariat, termasuk cadar begini. Cadar jangan-jangan sampai oh, merendahkan ya, cadar. Ya. Gara-gara orang yang pakai cadar banyak yang aneh-aneh. Itu kelompok itu pakai cadar, kelompok ini pakai cadar. Akhirnya kita pukul rata sehingga cadar menjadi salah. Oh bukan, cadar itu adalah agama. Ya. Siapapun pakai cadar di Hadromut orang pakai cadar semua, masya Allah. Kalau seandainya masyarakat kita bisa dibentuk semacam itu, wah luar biasa. Tapi kita itu punya martabat. Di Indonesia sudah alhamdulillah orang pakai baju kerudung. <laughs> orang pakai kerudung yang rapat sudah syukur alhamdulillah. Jadi cadar itu seperti itu. Jadi tolong hmm. akhlak hati. Kalau Anda sudah pakai cadar, ya. Masya Allah bersyukurlah kepada Allah. Doakan orang lain. Yang, Tapi yang jangan belum merta Merendahkan. Ada pun dalam perbincangan hmm. jangan dikit-dikit cadar. Kamu pakai cadar ya, kamu pakai cadar. Ada dakwah yang lebih yang lebih hebat lagi. Apalagi kadang-kadang ahli ilmu yang suruh pakai cadar yang sudah mengerti tentang ilmunya, bukan tidak mengerti ilmu. <laughs> Ibu ani ada sebagian kiai kadang-kadang ada merendahkan kiai bagaimana istrimu tidak pakai cadar. Ya Ustaz, kiai juga ngerti ilmu tentang pakai cadar tadi. Jadi janganlah hal-hal yang semacam itu menjadikan hmm. orang tidak nyaman. Ah, eh, ke kemudian sisi lain, hei kamu yang tidak bisa pakai cadar atau itu wahai kiai atau Ustaz yang istrimu tidak pakai cadar, jangan merendahkan yang pakai cadar. Hati-hati, Anda merendahkan syariat Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam harus dipandang adil ini. Baik harus hmm. pandang adil. Kemudian setelah itu kita kembali kepada yang umum masyarakat Indonesia, kita tinggalkan cadar. Masalah jilbab, mohon maaf. Ya. Jilbab harus jilbab itu adalah kewajiban. Jilbab itu adalah memakai kecuali apa mengapa menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan tangan. Akan tapi adakah aturan-aturan yang benar di dalam mengenakan mengenakan jilbab? Jangan sampai jilbab itu asal. Sekarang ada model, modeling itu bukan ustadz model dan modeling bukan ustadz model atau yang namanya uh, orang desainer itu bukan ya. ustadz dia hanya ingin membuat baju yang sekiranya bakal bakal sesuai, bakal terjual, bakal banyak pembelinya dan sebagainya. Dia bukan ustadz. Makanya anda sebagai ustadzah, apalagi anak-anaknya kiai atau ustad, jangan ikut istilah baju gaul dong. <laughs> Maka masa Anda ikut ustad, ikut artis? Anda punya aturan dong dalam mengenakan baju. Ini ada musriahnya anak-anaknya kiai ini, malahan yang aneh-aneh bajunya ya. Karena dia banyak duit, banyak yang ngasih dia. <laughs> Masya Allah musibah ini. Ada aturannya. Pakai jilbab ternyata tidak cukup dengan istilah gaul-gaul-gaul. Baik, boleh pakai jilbab gaul itu, bolehnya bukan berarti itu yang dibidik. Dari orang yang bajunya serono, jongkok, bagunya setengah badan, pengen hijrah kepada jilbab yang benar, lalu pakai jilbab gaul dulu pelan-pelan, nanti hadir ke majelis, setelah hadir majelis mulai mengurangi aneh-anehnya, baru menuju ke kesempurnaan. Ini adalah marhalah satu cara masa transisi daripada masa jahiliyah, masa islami, baju jahiliyah, baju islami. Yeah. Kalau langsung dirubah menjadi baju yang seperti apa misalnya, berat ya. Maka mungkin berat. <laughs> Nah, tapi jangan menjadi baju gaul yang uh, nggak benar, baju ketat, baju muslim yang ketat. Hmm. Apakah itu sudah menutup aurat? Eh, Masya Allah ini ini musibah. Ada sebagian orang bagaimana menutup aurat dengan baju yang ketat. Bukankah menutup aurat itu yang penting kulit kita tidak terlihat antara wajah dengan ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Memang, akan tapi hadis Nabi itu luas. Tidak hanya berbicara tentang yang wajib ditutup adalah sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ternyata ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya iti ala ummati nisaun kasyiyat ariat. Saya iti ala ummati nisaun kasyiyat ariat akan datang kepada umatku wanita yang yang telanjang. pakai baju tapi telanjang. Hmm. Ada lagi Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis bahwasanya sinfani min ahlin nari kedua orang yang termasuk mereka ahli neraka lam arhumah yang aku tidak melihat sebelumnya. Kaumun ma'hum siat ada, kaumun ma'hum siyatun. Keadana bil bakor yang punya cambuk kerjanya untuk nyambuk. Wang dolim ini. Yang kedua, saun kasiat ariat. Perempuan yang kasiat ariat. Kasiat, pakai baju. Tapi kayak telanjang. Gimana sih tafsirannya? Zaman dulu belum kebayang. Pakai baju. Jadi ada pada model. itu model tahun katanya sih. Ingat baju-baju tahun 78 atau 80 lihat ada hmm. orang pakai baju maxi panjang tak taunya dibelek ya. sampai pahanya. Lah itu kasiat pakai baju tapi telanjang akil Itu ah. model. Jadi model model untuk melanggar untuk untuk buktinya hadis Nabi Sallallahu ah. Zaman sekarang ternyata lebih parah lagi. <laughs> Pakai baju tapi ternyata lekuk tubuhnya masih membangkitkan syahwat. <laughs> Membangkitkan syahwat kaum laki-laki. Falanuhunna fa innahunna mal'unat kutuklah orang-orang itu. Masya Allah. Disuruh mengutuk orang-orang yang semacam itu. Jadi tidak cukup baju anda, wahai adik-adik putriku yang cantik, yang soleha, soleha. Tidak cukup bajumu itu hanya sekedar menutup aurat. Tapi apakah membangkitkan syahwat atau tidak? Jadi yeah. pakailah baju yang longgar. Jangan pakai lekuk-lekuk itu. Jangan hanya ikut fatwanya para modeling atau para desainer <laughs> atau para artis. Itu bukan bukan mufti. Jadi pakai baju yang wajar. Ini permasalahannya adalah orang yang dari ahli ilmu pun kadang ngikut-ikutan. Mohon maaf kadang-kadang ada kuncungnya dikelihatkan ya, mohon maaf kuncung ya, pakai kerudung kuncung. Eh, poni, poni. <laughs> Anak bunyai komponinya dikelihatkan, masya Allah. Ilmu fatwa baru ini ya, mohon maaf. Ini harus kesepakatan disepakati, ini harus diperhatikan. Oh. Nah, tapi jangan sampai berada berlebihan sampai dipaksa pakai cadar mungkin repot ya. Hmm. Cukup hmm. seperti itu Anda tutup, yang penting wajah dan telapak tangan Anda tidak terlihat apa ya, terlihat tidak apa-apa, yang rapi, yang cantik, jangan men, men, men, menunjukkan lekuk-lekuk tubuh Anda. Ini sudah iya. Masya Allah luar biasa. Kemudian adab lain lagi. Wahai Anda yang sudah berjilbab cantik bagus, kemudian Anda melihat orang yang jilbabnya belum benar atau menutup auratnya masih lekuk-lekuk tubuhnya terlihat, yeah. Anda sekali-kali jangan merendahkan. Anda tidak tahu barangkali dia orang yang masa transisi membuat membuat perubahan, ingin hijrah kepada kemuliaan. Anda kalau memang cinta kepada mereka, Anda lintaskan doa di dalam hati Anda. Semoga ya Allah tingkatkan orang ini sudah mulai menutup aurat, biarpun lekuk tubuhnya masih terlihat. Ya Allah tingkatkan, ya Allah tingkatkan, ya Allah tingkatkan, ya Allah. Begitu. Kemudian atau Anda melihat orang di pinggir jalan yang belum menutup aurat, seharusnya Anda menangis. Itu umat Nabi Muhammad yang tidak menutup aurat, mesti Anda berdoa. Jadi tidak ada alasan bagi seorang muslimah yang sudah pakai jilbab atau pakai cadar untuk merendahkan orang yang belum pakai jilbab. Ingat, merendahkan itu adalah penyakit hati dan membahayakan. Adapun orang tidak pakai jilbab adalah dosa zahir, ha? Selagi dia masih meyakini itu wajib, masih uh, ada ada maaf nanti insya Allah. Tapi kalau sudah merendahkan orang, maafnya dari manusia. Hmm. Akan tapi demikian jangan ngentengkan urusan jilbab. Tetap Anda harus berusaha mencapai kemuliaan dalam urusan jilbab ini. Semoga Allah menjaga kita semua. Ini saja karena waktu, insya Allah bisa dilanjutkan pada acara-acara kami selain dari malam selain pada pagi hari oh, ini. Iya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih panjang lebar. Mungkin hari ini karena waktu ya tinggal beberapa menit saja ya, beri kesempatan untuk bertanya. Tapi untuk kelanjutannya bisa di benang merah yang akan datang atau acara setiap pagi kami juga banyak acara di sini ya, bukan ya. setiap pagi pagi ya hmm. seminggu berapa kali insya Allah bisa disambung inilah jadi tadi keinsyafan yang harus kita hadirkan jangan merendahkan orang lain ya hmm. kalau salah kebenaran harus dianggap sebagai kebenaran kemudian adab di dalam kita memandang orang lain itu penting ini saja wallahu a'lam